Alhamdulillah bahwa pada kesempatan kali ini kita dapat bersama-sama untuk mengikuti program bacaan atau program pembinaan tilawatil Quran. Pada seri yang pertama dahulu, kita telah mencoba untuk mengenal, mencoba untuk membuat satu susunan atau komposisi pada lagu Bayati. Kemudian, pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan program kita kepada satu lagu ataupun mungkin nanti dapat ditambah pada lagu yang lain dan yang sekarang adalah lagu Soba Sebagaimana biasanya untuk mengenalkan kepada anak didik kita kita akan mencoba dengan tausih Begitu pula pada kesempatan kali ini kami akan mengemukakan memperdengarkan satu tausih daripada lagu Soba. Perlu kiranya kami terangkan bahwa dalam tausih ini nanti akan memuat beberapa cabang daripada lagu soba. Di antaranya adalah soba asli. Kemudian jawab soba. Kemudian jawab soba ma'al ajam. Dan yang terakhir adalah jawab soba atau soba ma'al bastanja. Sekali lagi, soba atau jawab soba ma'al bastanja. Bagian-bagian ini nanti akan kita jumpai dalam kalimat-kalimat yang ada dalam tausih ini. Saya persilahkan Untuk mengikuti bacaan tausih ini أرى طيرا على الغصن ينادي Kita coba sama-sama itulah tadi tausyih daripada sobat. Syair yang sederhana tetapi memuat cukup banyak variasi daripada lagu sobat. Misalnya saja pada bait yang pertama Ara Tairon di sana memuat lagu soba asli. Ya, soba asli. asli. Kemudian pada bait yang kedua Atat bushro di sana memuat cabang lagu yang disebut jawab soba, ya Walaupun ini merupakan satu kesamaan. Akan tetapi karena nadanya berbeda, dia sering dikenal orang sebagai jawab soba Dikenal sebagai cabang yang tersendiri. Kemudian waktu diulang atat bushro yang kedua itu disebut jawab soba ma'al ajam. Ya. Sekali lagi, jawab soba ma'al ajam. Ajam. Kemudian pada bait yang terakhir ruku'an sujudan fi kulli wadi. Ah, di sana ada cabang lagu yang disebut dengan nama bastanjar. Ya. Kadangkala disambung dengan jawab soba sehingga jawab soba ma'al bastan bastanjar baik akan kita praktikkan satu persatu bait-bait ini misalnya saja dari pertama أرى طيران على الغصن Barangkali kita coba salah seorang di antara kita Itu yang disebut soba asli. Nanti pada kesempatan berikut ini akan kita coba dalam ayat. Sementara kita matangkan dulu tausyihnya. Kemudian pada bait yang kedua jawabnya. Jawab daripada soba. أتت بشرى Iya, itu jawab soba. Kemudian bait itu diulang lagi dengan nama jawab soba ma'al ajab. Silakan. Atas busyara Iya. Itu yang disebut dengan al-ajam atau orang sering menyebut dengan ajami dengan nada yang turun tadi. Nah, ya, yang disebut dengan al aja. Coba pada bait berikutnya itu masih soba. Yang lain coba itu pada kalimat yang terakhir tadi yang dikenal dengan nama bastanjar. Apa? Bastanjar. Ya, bastanjar. Sehingga orang menyebut soba ma'al bastanjar. Ya. Baik. Saya kira ada baiknya juga barangkali peserta dari pria untuk mencoba. Saya persilahkan untuk mencoba dengan jawab soba atat bushra. Silakan. Atat bushra. أتت بشرى لمجروح الفؤاد Iya. Itu jawab soba. Ya, jawab soba dan jawab soba ma'al ajam. Baik sekali lagi kita coba bersama dari awal. بشرى peserta dan para pendengar sekalian yang saya hormati. Baiklah, untuk selanjutnya kita mencoba untuk menerapkan tausih-tausih tersebut kepada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Yaitu melanjutkan program yang pertama dulu yang kita ambil pada surah Ar-Rahman. Sehingga pada lagu soba ini akan dimulai pada ayat yang berbunyi khalaqal insan. Saya persilahkan untuk membuka. Kita coba dulu. Misalnya gitu ya. Kita terapkan nada, irama daripada sobat tersebut. Khalaqal insana min salsalin kal fakhari wa khalaqal jaa coba sama-sama. -sama. Coba tuh adik-adik kita yang kecil nggak jadi apa. Yang penting itu sudah tahu ya bahwa itu sobar dan bisa diperbaiki lagi. Coba lagi, dek kita. Yang lain barangkali mau coba Itu soba asli. Sekali lagi kita ulang bersama-sama. Khalaqal insan. Ya, satu, dua. Khalaqal insan. Kemudian setelah itu jawab daripada soba. Seperti dalam syair misalnya atat bushra. Atat bushra. وخلق الجان coba sama-sama. Jawab Soba Coba dari putra ini Dari putra Jawab Soba Setelah jawab sobat, kita tingkatkan kepada jawab soba ma'al ajam. Ya, supaya nggak lupa, jawab soba ma'al ajam. Ya. Alala yanili Itu adalah yang disebut al-ajam. Baik kita coba dalam ayat misalnya. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar Coba Ah itu tadi jawab soba ma'al ajam. Ya. Bagus sekali dan perlu kita ulangi terus-menerus sehingga lagu itu betul-betul melekat dalam ingatan kita. Salah satu di antara Anda yang ada ini coba Bagus sekali. Sekali lagi itu adalah jawab soba ma'al ajam. sekarang kita ulang bersama-sama. Satu, dua. Kita lanjutkan kepada cabang berikutnya yaitu jawab soba ma'al bastanjar. وخلق الجان مارج Dicoba salah satu? Iya. Itu yang disebut dengan jawab Soba ma'al bastanja Sekali lagi kita ulang Sama-sama Satu, dua pendengar sekalian dan adik-adik yang ada pada saat ini. Begitulah sobat. Telah kita utarakan dan kita kenal serta kita pelajari dengan empat macam bentuk dari mulai soba asli kemudian jawab soba jawab soba ma'al ajam dan jawab soba ma'al bastanjar. Dengan demikian, maka selesailah program kita pada lagu yang kita kenal dengan nama soba. Saya persilahkan Anda dan para pendengar sekalian untuk selalu mencoba dalam ayat-ayat suci Al-Quran sehingga nantinya betul-betul bahwa lagu ini akan melekat dan mudah sekali untuk ditampilkan.